Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nawasibul mudhari yang ke-10 wal ashiru au yaitu au allati bimakna ila au ila. Au di sini maknanya itu kecuali atau sampai ila. Nahu semisal pada contoh idribil ya, mudniba au yatuba ai illa an yatuba au ila an yatuba ya artinya pukulah ya orang yang berbuat salah ya, atau ya kecuali dia bertobat ya. jadi au di sini bisa ila atau sam ila ya sampai jadi maksudnya pukullah orang yang berbuat dosa au yatuba ya bimakna ya kecuali dia bertobat ya ai illa an yatuba au ila an yatuba ya atau ya sampai ya sampai dia bertobat jadi bisa pukullah orang yang berbuat salah ya kecuali dia bertobat atau Pukulah orang yang berbuat salah sampai dia bertobat. Hadza wa qad dhahaba Ibnu Ajurruma tab'an lil kufiyyin ila anna hadhihi al-asharata jami'aha nasibun lil mudhari'i. Ya. Ya telah datang ya, pendapat dari Ibnu Al-Ajurrumiyah bahwa sungguhnya ada 10 kelompok yang menasobkan fiil mudhari dan Ibnu Ajurum ini mengikuti madhab ulama-ulama kuffah wa dhahaba al-bassa wa dhahaba al basariyuna wa jama'atun minal muhaqqikina ya ila anna nasiba lil mudhari'i hiya al arba'atu al ula minha faqat wahyaan walan waidan wakai dan ya, ulama-ulama Basrah dan seluruhnya dari muhakkik ya, diantaranya itu Ibnu Malik dan Ibnu Hisham seperti catatan kaki nomor tujuh. ya bahwasannya yang menasobkan fi'il mudhari itu hanya ada empat yang utama saja dan keempat nawasibul mudhari itu adalah an, lan, idan dan kai. Jadi ulama-ulama Basrah berpendapat bahwasannya yang pokok dari nawasibul mudhari hanya empat yaitu empat yang pertama yaitu an, lan, idan, kai. Adapun ya la muta'lila mujuhud hatta fa sababiyah wa wuna'iyah dan au itu tidak ya wa ammal baqiyatu wa ammal baqiyatu fayakunun nasbu ba'daha bi an mahzufatan jawazan au wujuban sedangkan enam sisanya itu membuat nasab ya karena ada huruf an yang dihapus baik secara boleh atau wajib. Jawazan ba dalam ta'lil secara boleh itu setelah lam mu'talil, lam ta'lil wa wujuban ba dal baki dan dihapus ya annya secara tersirat itu untuk nawasibul mudhari yang sisanya. Jadi nawasibul mudhari di sini kan ada 10. Maka yang utama itu ada 4, hanyaan, lan, idan dan kai. Sedangkan 6 sisanya ya seperti ya lamu ta'lil, ya lam, lamu juhud ya huruf lam yang dibaca li itu hatta fa sababiyah wa ma'iyah au itu sejatinya membuat mansub fil mudhari' karena adaan yang dihapus. Jadi semisal kita menggunakan uh, hatta, maka kata ulama-ulama Basrah itu setelah hatta adaan Jadi hattaan misalnya yaktuba. Jadi tidak serta-merta hatta yaktuba langsung memansubkan. Namun ada sesuatu yaitu an yang notabene an itu adalah nawasibul mudhari yang asli. Ya, jadi keenam yang dianggap Ibnu Ajurrum yang mengikuti pendapat ulama kufah sebagai nawasibul mudhari yang sisanya yang enam itu menurut ulama Basrah adalah mansubnya fil mudhari itu karena adaan yang dihapus baik secara boleh semisal mutaklil dan an yang dihapus secara wajib seperti lima sisanya yaitu hatta sababiyahu ma'iyah dan au serta lamu juhud. Ya. ya, jadi di sini lamu ta'lil ada catatan kaki nomor 8 li jawazu li zawaji zuhuruha qala ta'ala wa umirtu li an akuna awwalal muslimina Mengapa lamu taklil itu adaan yang dihapus secara boleh jawaz? Karena di Al-Qur'an ada yaitu firman Allah taala dalam surat Az-Zumar, "Wa umirtu li an akuna awwalal muslimina." Ya, aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama berserah diri. Maka di situ adalah mutaklil namun annya muncul. Ya, makanya fil mudhari setelahnya dibaca mansub akuna lian akuna jadi tidak li akuna tapi adaan yang kalau di sini dimunculkan namun ya karena annya inilah maka akuna itu dibaca mansub lian akuna selanjutnya ya amsilatun alal fi'lil mudari'i al mansubi bi an mudmaratan wujuban kalau tadi sudah disinggung tentang an yang boleh dihapus ya apa dihapus secara boleh itu semisal dalam mutaklil ya maka di sini ada beberapa contoh sini ada beberapa contoh fiil mudhari yang mansub karena ada an yang dihapus secara tersirat dan wajib ya yang harus dihapus secara tersirat ya jadi sini ada lima ya karena empat yang awal an lan idan kai itu nawasibul yang asli ya menurut ulama besroh lalu lamu ta'lil dan keenam sisanya itu sejatinya itu adaan yang dihapus sehingga fil mudhari setelahnya itu i'rabnya mansub. Sedangkan lamu ta'lil ini annya dihapus secara boleh sedangkan yang akan dijelaskan selanjutnya adalah yang annya dihapus tersirat secara wajib atau harus. Yang pertama ba'da hatta yaitu setelah hatta. Semisal contoh la ta'kul hatta taju'a. Janganlah kamu makan hingga kamu merasa lapar. Contoh yang lain la tadkhul hatta yu'dzana laka. Janganlah kamu masuk sampai kamu diizinkan. Jadi sejatinya setelah hatta itu ada an la ta'kul hatta antajua taju'a atau la tadkhul hatta an yu'dzana laka. Namun annya itu harus dihapus. Jadi annya itu dianggap ada secara tersirat dan wajib dihapus. Ya oleh karena itu tajwa dibaca mansub karena ada an yang dihapus. Tidak serta merta karena ada hatta. Ya. Selanjutnya ba'da fa isababiyati setelah fa sababiyah. Ya, semisal contoh la tahmal fatandama janganlah kamu lalai maka kamu akan menyesal laitali malan faahujja seandainya saja saya mempunyai harta maka ya aku akan berhaji dengannya Ba'da'au setelah au contoh ya li antawirna Zaidan au yaji'a. Ya aku tidak akan menunggu Zaid ya kecuali ya dia datang ya. atau sampai dia datang. Contoh yang lain li astashalanna as-sa'ba au udrikal mana. Ya jangan menganggap mudah sesuatu kesulitan sesuatu yang sulit ya atau yang engkau akan menyadari ya atau kecuali kamu menyadari menyadari kesulitan tersebut ya atau janganlah kamu bermudah-mudah terhadap suatu perkara yang sulit sampai kamu menyadari kesulitan tersebut Selanjutnya ba'dula mulju ba'dala muljuhudi. Ya. Setelahlah mujuhud Contohnya mak ya makunta ya li ukhlifal wa'da. Ya, aku ya tidaklah ya aku menyalahi janji. Ya. Aku tidak akan menyalahi janji. Atau contoh yang lain walam akun la lian kudol ahda. Tidaklah aku pasti aku akan batalkan janji tersebut. Selanjutnya yang terakhir ba'da wawil ma'iyah. La ta'mur bis ya bisidki wa takziba Janganlah kamu memerintahkan kepada sesuatu yang benar sedangkan kamu berdusta atau la ta'kulis sam samaka wa tashrabal labana janganlah kamu makan ikan sambil ya berbarengan kamu minum susu selanjutnya fawaidun wa tanbihatun faidah faidah penting yang pertama an ya An harfu masdarin wa nasbin mustiqbalin harfu masdarin li'annaha tusbaku ma'al fi'lil alwaqi'i ba'daha bi fa ma'na uridu an azura sadiqa ya, uridu ziyaratahu wa sumiyat harfu istiqbal ya an adalah huruf masdar dan huruf nasab serta huruf istiqbal. Mengapa disebut huruf masdar? Karena an itu ya terkadang dirumuskan dengan suatu fiil yang letaknya setelah ya yang letaknya itu ya jadi an itu dirumuskan yang bersamaan dengan fiil setelahnya yang memiliki makna seperti masdar. Semisal contohnya uridu an azuras sadiqa. Aku ingin ya aku mengunjungi teman. Ya, maka an azuro an ditambah fiil itu bisa di takwil atau bisa dijadikan masdar muawal. Jadi an azuro itu sama dengan ziaratahu uridu ziyaratahu aku ingin mengunjunginya ya, jadi masdar jadi an tambah azuro itu jadi masdar muawwal maka an itu disebut huruf masdar dan disebut huruf istiqbal li'annaha taj'alul mudhari'a khalisan listiqbalin ya listiqbali ba'da an kana muhtamalan lil hali wal istiqbali wakada bakiyatun an-nawasibi ya unzur al kawaidul asasiyati dan disebut huruf istiqbal karena menjadikan fiil mudhari mutlak untuk sesuatu yang kejadiannya di masa yang akan datang. Kita bisa lihat di Qawaidul Asasiyah di halaman 337. Kita lanjutkan di rekaman selanjutnya.